Bismillahirrahmanirrahim. wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man Wa an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Senin 29 Maret 2021 Bertepatan dengan 15 Syaban 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkami Siyami Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-101 yang mana masih di bab yang ke-15 bab tentang permasalahan ahkamul musafirin. Maka sebelum kita masuk secara detail kepada sesi ke-101, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabih Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan. Al-Mas'alatul Ula Al-Jawab alaman ya Rabbi wujubil iftar lil musafir wa adamu sihhati liman soma fis safar. Pada kesempatan hari ini kita menjawab dari pendalilan kelompok Az-Zahiriyah yang dipopulerkan oleh Ibnu Hazm yang mana mereka mengatakan bahwa wajib bagi musafirin untuk melaksanakan iftar. Tidak boleh berpuasa. Baik safar untuk taat ataupun safar untuk maksiat. Maka secara mutlak baik safarnya itu melelahkan ataupun safarnya itu tidak melelahkan. Yang penting harus berbuka. Maka perkara yang demikian adalah perkara yang marjuh pendapat yang tidak kuat dan disebutkan di sini wajah pendalilan dari ucapan mereka dan akan kita jawab Maka dari wajah pendalilan mereka bisa jadi beristidlal dengan hadis yang sahih namun ghairu sarih atau beristidlal dengan hadisun sarih walakin ghairu sahih bal qad rubama la sarih wala sahih tidak ada yang jelas pendalilannya dan tidak sahih maka di dalam permasalahan ini di dalam matan telah kami sebutkan dari riwayat-riwayat yang beristidlal padanya kelompok Al-Zahiriyah. Yang pertama datang hadis dari Jabir dan hadis Jabir ini muttafaqun alaih. La syakka wala raiba fi sihati. Namun yang jadi masalah tidak ada wajah pendalilan dengan jelas seperti datang dari Jabir bin Abdullah berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa minal bir as shaum fi safar." Laisa minal bir as shaumu fi safar. Bukanlah dari kebaikan, laisa minal bir maknanya kalau bukan dari kebaikan lawannya apa? Keburukan maka bukanlah dari kebaikan ataupun dari keburukan asaum fis safar. Seseorang dalam keadaan safar dan dia berpuasa. Maka di dalam hadis ini kata kelompok Adzahiriyah laisa minal bir, bukan dari kebajikan. Maknanya dari keburukan. Seseorang yang berpuasa dan dia melaksanakan safar. Maknanya kalau ingin baik dari bir maka dia tidak berpuasa di saat sedang safar. Maka ini wajah pendalilan mereka. Dan juga yang kedua dari Jabir bin Abdullah juga namun yang per, yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkesendirian Imam Muslim. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kharaja amal fat ila Makkah fi Ramadan. Fasoma hatta balagha qara al-ghamim. Bahwa di Fatih Makkah peperangan yang terakhir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kelompok kufar Quraisy adalah Fathu Makkah. Dan ini terjadi di bulan Ramadan. Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa bersama para sahabatnya. Hatta balago karo al gomim. Karo al gomim daerah dekat kepada Makkah. Fasoman nas sumada abi qadahain ma'in. Di mana manusia berpuasa, kemudian Nabi datang dengan qadah. Qadah yakni seperti ceret dari air. Farafa'ahu hatta nadara nas ilaihi. Maka Nabi sengaja berbuka sampai manusia semuanya melur, melihat Nabi berbuka, minum. Suma syariba. Maka Nabi mengangkat ceret kemudian meminumnya. Fakilalahu ba'da dhalik inna ba'dan nas qad soma. Maka dikatakan wahai Rasulullah bahwa sebagian manusia dari kaum muslimin tetap berpuasa. Fakala maka berkata Nabi ula ikal usoh ulaikal usah. Maka mereka itu adalah pelaku kemaksiatan, mereka adalah pelaku kemaksiatan. Maka di dalam hadis ini kata mereka kanal fitr lil musafir fardhon wa saum maksiyah. Maka dari dua hadis ini, pertama laisa minal bir dinafikan kebaikan oleh Nabi. Dan yang kedua, ula ula ikal usah. Maka dari dua lafad ini menjadi pendalilan kanal fitr lil musafir fardon wa saum maksiyah. Maka diwajibkan untuk orang yang berpuasa untuk berbuka, wajib untuk berbuka. Lima ada Lianna Rasulullah SAW yakul laisa minal bir. Bukan dari kebaikan. Wa kadalika fi hadith riwayat Muslim Ula ikal usah. Mereka orang-orang ahlu maksiat. Mereka orang-orang yang menyelisihi Nabi. Tidak berbuka. Karena Nabi berbuka depan mereka. Maka bagaimana menjawab dua hadis ini? Maka Perlu kita ketahui barakallahu fikum. Permasalahan hadis jika kita ingin menghukumi hadis dan mengambil istimbat di dalamnya pertama kita harus mengetahui jalan-jalan yang lain. Pertama agar kita mengetahui kedudukan hadis tersebut. Apakah hadis ini sahih ataupun dhaif diketahui dengan mengumpulkan jalan-jalan yang lainnya. Maka oleh sebab itu berkata Ali Ibnul Madini Ahlul Ilal di dalam najma' turuqahu lam na'rif ilatahu. Jika kita tidak mengumpulkan jalan-jalannya, kita tidak akan mengetahui dari kedoifannya. Dari kesahihan, dari kedoifan, tidak diketahui. Maka mengumpulkan riwayat itu perkara yang penting bagi muhaditsun dalam beristimbat al-ahkam. Dan perkara yang kedua jika memang sahih dan mengumpulkan riwayat dari segi fikih di sana ada banyak faidah. Faidah apa? Al-fal. Ada yang lafadznya amr, oh berarti memberikan makna wajib. Ada yang melafatkan dengan lanahiyah berarti yufidu tahrim maka hukumnya haram. Ada yang tambahan lafad-lafad yang lain yang semuanya menjelaskan kepada kita. Maka oleh sebab itu al-muhadditsun istimbat mereka kepada hadis sangat kuat. Selain mereka mengumpulkan ataupun jam uturuk menyebabkan kesahihan hadis ataupun terjelaskan dari ilatul hadis, penyakit hadis yang tersembunyi dikarenakan jam uturuk dan juga selain itu manfaat bagi para muhadithin ini afqah di saat dia menjamak turuk mengetahui hakikat riwayat yang sebenarnya. Maka di sini kita menjawab kepada pendalilan kelompok Az-Zahiriyah. Yang pertama, berdalil dengan hadis yang mutafakun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dikatakan kepada kita hadza mutafakun alaih. Kita katakan taib muttafaqun alaih. Namun hal makna ala hadza jawabnya kelompok az Kenapa dinamakan Az-Zahiri? Daud Az-Zahiri wa Ibn Hazmin pengikutnya karena mereka mengambil hadis dan menghukumi dari zahir hadis. Fakama qulna min qabl al-ahkam tidak bisa mengambil permasalahan secara zahir dari satu ayat ataupun dari satu hadis. Tetapi harus dijamak dari hadis-hadis yang ada atau mungkin dijama antara Quran dengan hadis. Tidak ada berbenturan antara Quran dengan hadis. Maka ahlul hadis mengambil pendalilan dari Al-Quran dan sunnah dikumpulkan. Dijama jika mampu, jika tidak ditarjih. Adapun kelompok al zahiriyah mengambil satu Al-Quran, diambil dohirnya. Kemudian jika menyelisihi dengan hadis maka akan terjadi perselisihan karena dilihat dohirnya. Begitupun di sini. Kita jawab bahwa haula yastadilun bil ahadits as-sahihah. Walakin adilatahum as-sahihah lakin istidlaluhum bihadal hadits ghairu murdi. Lianna hadal hadis min riwayah al-mukhtasarah. Idan arafna al-an ala anna haula ya'khudun ahadith al-mukhtasarah. Mereka beristidal dengan hadis yang pendek. Maka tidak mengumpulkan riwayat. Di sana banyak hadis yang panjang yang semakna dengan ini menjelaskan apa yang terjadi. Mereka mengambil hadis yang pendek dari Jabir berkata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa minal bir asyam fis safar. Taib ma huwa sabab qaulin nabi laisa minal bir asyam fis safar? Apa penyebab ucapan nabi? Bukanlah dari kebaikan seseorang yang melaksanakan puasa dan dia dalam keadaan safar, bukan kebaikan. Idan al-ibrah fi riwayah al-mubayyinah. Maka jika datang beberapa hadis yang pendek Kemudian datang hadis yang asalnya dia panjang, namun ada beberapa riwayat yang pendek, maka the point is riwayah al-mubayyinah. Yang menjadi poin bagi kita untuk diambil adalah riwayah yang panjang yang menjelaskan karena di situ diketahui apa asbabul wurud hadis ini. Laisa minal bir asyam fi safar mahwa asbabul wurud. Apa penyebabnya ucapan Nabi kok mencela orang-orang yang tidak berpuasa di waktu safar. Apa penyebabnya? Faman nadara ila jami'il alfad hadal hadith na'rif au yu'rafu anna ilata az wa takbih liman yukallif nafsahu fi siyam wahu 'alal masyaqqah fi safarihi hatta yu'adi ilal halak. Maka jika kita kumpulkan riwayat-riwayat hadis diketahui bahwa celaan Nabi laisa minal bir asyam fis safar liman liman yukallif nafsa bagi mereka yang memperberat dirinya di mana disuruh berbuka dan tidak mau berbuka diberi rukhsah oleh Allah bahwa musafir itu boleh berbuka seperti Allah berfirman di dalam Al-Qur'an famankanaminkum maridon minkum maridan ala safarin fa'idatun min ayamin ukhor. Barang siapa yang sakit ataupun lelah dalam safarnya, makan dan minumlah. Rukshoh dari Allah. Namun apa? Fa'idatun min ayamin ukhor. Agar membayar di hari yang akan datang. Di syawal dan seterusnya. Sampai kepada Sya'ban. Maka di sini diberikan rukshoh. Namun mereka yukalif nafsa. Mereka memberatkan diri Hatta balago ilal halak. Kehausan sampai manti. Sampai mau mampus. Maka di sini dia mencelakakan diri sendiri. Dan Allah tidak menginginkan itu. Walatul kubi aidikum ila tahlukah. Walah yakul wala taqtulu tulu taqtulu anfusakum. Maka hadis yang pertama telah datang hadis-hadis yang panjang kisahnya. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan dengan hadis yang panjang juga. Bahkan Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis yang panjang waba-waba Al-Bukhari fi sahihi membuat bab Imam Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari muhaddis wa al-faqih yastadil bi ahadithihi di babihi. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam liman Dullila alaihi wastaddal har laisa minal bir asawmi sawmi fis safar. Laisa minal bir asawmu sawmu fis safar. Mada al Bukhari bab ucapan Nabi bagi mereka yang merasakan kepanasan. Maksudnya zulila alaihi wastaddal harru yang mana dia itu kepayahan, kecapean dan dinaungi oleh mereka, para sahabat, karena terlalu lemah badannya. Kenapa? Dipaksakan untuk berpuasa. Maka berkata Nabi Laisa minal bir asawm fi safar. Idan bawa al-Bukhari bihada al-kalam tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa ucapan laisa minal bir asyam fi safar bagi mereka orang-orang yang mukallaf yang membuat dirinya mensusah-susahkan dirinya sehingga dia itu dalam keadaan letih, lemah dinaungi oleh kaum muslimin biar tidak tersengat matahari, dehydration, kekeringan. Tidak ada zat air di dalam tubuhnya. Kemudian Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis Jabir yang panjang min riwayah al-mutawwalah wal mufassarah hina qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar fara'a zihaman wa rajulan qad dulila alaihi faqala ma hada faqalu sama faqala laisa minal bir asyam fi safar ada huwa sabab ini nabi setelah dia berbuka, mendekati karo al-gomim, orang yang berpuasa, di saat safar, hukumnya boleh berbuka. Maka Nabi merasakan kehausan yang panas. Dan juga untuk mendekati musuh. Agar memperkuatkan fisiknya. Di saat bertemu dengan musuh. Seperti diriwayat Imam Ahmad di mana Nabi Muhammad SAW sengaja untuk minum dan mengatakan kepada para sahabatnya, "Inakum qad inakum qad ila aduwikum, faafkiru litakwiyatikum minal adu." Maka kalian telah mendekati musuh-musuh kalian, maka berbukalah agar kalian siap badannya untuk berperang. Maka orang ini disebutkan Nabi melihat manusia berkumpul kepada orang yang dalam keadaan kelelahan, kepayahan. Maka orang ini terkapar, dinaungi, dehydration. Tidak ada zat, zat air di dalam tubuhnya lagi. Kecapean. Kemudian dikatakan oleh Nabi, Mahada. Apa yang terjadi dengan orang ini? Fakalu so'im. Ada huwa sabab. Orang ini puasa ya Rasulullah. Padahal Nabi telah berbuka dan memerintahkan manusia untuk berbuka karena mendekati musuh orang ini tetap berpuasa. Merasakan dirinya lebih baik untuk berpuasa. Dia mampu dan sebagainya. Maka dinakatakan oleh Nabi Laisa minal bir asyam safar. Bukan dari kebajikan berpuasa dalam keadaan safar. Makna dalik takdiruhu mada? Laisa minal bir asyam fi safar. Safar yang melelahkan. Safar yang membuat capek. Masyakoh. Hadahuwa laisa bir. Laisa minal bir. Namun sekarang misalnya safar. Kebalik papan. Safar ke Jakarta. Naik pesawat. Hanya satu jam. 45 menit dalam keadaan berteduh dan dalam keadaan tidak melelahkan maka di sini tidak wajib untuk berbuka. Maka inilah dari jawaban yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Bukhari pun membuat bab seperti itu. Dan lebih gamblang lagi muttafaqun alaih. Fi riwayah mutawalah muttafaqun alaih. Karena Rasulullah SAW alaihi wasallam safar fara'a Rojulan kod ijta amanas alaih. Maka Nabi di saat safar melihat ada seorang yang manusia berkerumun padanya, menaungi menaunginya. Waqadulillah alaih, dia telah diberikan teduh, keteduhan. Faqala malahu qalu rajulun shaimun. Apa yang terjadi padanya? Dia adalah orang yang berpuasa ya Rasulullah, tidak mau berbuka. Maka dikatakan laisa minal bir antasumu fis safar. Hakada lafduh. Antasumu fi safar. Bukan dari kebaikan seseorang yang melaksanakan puasa dalam keadaan safar. Ini jawaban kepada hadis yang pertama yang mutafakun alaih. Adapun jawaban kepada hadis yang berkesendirian di riwayat Muslim di mana Nabi mengatakan ula ikal usoh, ula ikal usoh, mereka adalah melaksanakan kemaksiatan. Mereka dalam keadaan kemaksiatan yang nyata. Maka jawabnya kepada riwayat Muslim ini maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini juga diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Kita menjamak turuk di hadis-hadis yang dikeluarkan Ashabus Sunan. Maka dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i dengan jelas ada illah. Asbabul wurudnya al-masyaqqah wataab ta'ab. Disebutkan fabalagahu ananas qad syaqqa alaihim asyamu. Pada abiqadahin minal ma ba'dal asr. Maknanya di sini jelas. Disampaikan atau setelah sampai kepada Nabi khobar bahwa manusia telah kelelahan. Kaum muslimin telah kelelahan. Telah membuat mereka lelah dari puasanya. Pada abi qadahin minal ma. Maka Nabi meminta qadah minal ma. Seceret air seperti itu atau semangkok air dan sebagainya ba'dal asr. Fasari nas yang duruna fa'aftaru ba'dun nas wa soma ba'dun ada huwa. Maka Nabi berbuka dan manusia melihatnya dan mereka berbuka. Idan aftaron nas wa ba'dun nas wa soma ba'dun. Sebagian tetap berpuasa. Hada huwal ghalaq. Fabalagahu anan nasa somu faqala ulaikal usah ulaikal usah. Disampaikan kepada Nabi ya Rasulullah mazalu haula yasumun. Mereka masih berpuasa dan setelah itu mereka kepanasan, kecapean, dan manusia mengelilinginya dan mengipas-ngipasnya dan menutupinya dengan tangan-tangan mereka ataupun apa saja yang bisa menutupi dia dari matahari maka dikatakan oleh Nabi ula ikal usok mereka adalah melaksanakan kemaksiatan kenapa karena arwah memberikan rukhsah untuk berbuka dan Allah menyayangi jiwa raga mereka namun mereka mencelakakannya Hadis ini diriwatkan oleh Imam Muslim dari jalan Kutaybah Ibnu Sa'id, dari jalan Abdul Aziz Ad-Darawardi An Ja'far dari sanad ini. Dengan lafaz inna nasa qad syaqqa alaihimus siyam wa inna ma yangduruna fima fa'alta pada abi qadahin min ma'in ba'dal asr. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga dengan lafaz seperti ini. Maka dari sini kita mengetahui di riwayat Muslim yang disebutkan oleh Adz-Dzahiriyah ulaikal usah ulaikal usah kadzalik fi asbab burudiha. Ada sebab terjadinya. Tidak langsung Nabi mencela orang-orang yang berpuasa, walakin fi sabab. Maka syahidnya fi riwayah fabalaghahu anan nasa qad syaqqa alaihi musyam. Ada yadul bahwa mereka itu yukalifuna ala angfusihim. Maka Nabi berbuka. Rahmatan lahum. Dan berbuka kaum muslimin yang lain. Walakin mazalu yasumun hatta yadurruhumus siyamu. Fazahamuhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ba'da dalik ulaikal usah ulaikal usah. Maka ini kisah peristiwa ucapan celaan Nabi kepada mereka yang berpuasa bukan secara mutlak tetapi karena kecapean sampai dia itu mau pingsan dan sebagainya. Maka oleh sebab itu Imam An-Nawawi di kitabnya Al-Minhaj mengatakan ulaikal usah ulaikal usah hakada huwa mukarrar marratain wa hada mahmul ala man rabbi saum. au annahum amru bil fitr amran jaziman limaslahati bayani jawazihi fa khalaful wajib maka kata Imam An-Nawawi diulangi oleh Nabi ulaikal usah mahmul mereka disuruh untuk berbuka dan mereka tidak mau berbuka Idan khalaful wajib. Ulaikal usaf. Idan ada. Idan intahaina min jawab min hadis Jabir sawa ungkana mutafaqun alaih bilafat laisa minal bir asyam fi safar au mimma tafarada bihi muslim bilafat ulaikal usah ulaikal usah jawabnya apa Siapa yang bisa menjawab Hudzaifah? Kefal jawab? Eh walakin kefal jawab hadis Jabir mada? Riwayah riwayah mukhtasarah. Hakadal jawab. Hadis Jabir riwayah al-mukhtasarah wa riwayah at-tawilah atau al-mubayyinah. Fi Al-Bukhari wa kadalika fi Muslim. Buyina lafad ulaikal usah disabab haula tidak mau untuk berbuka sehingga mereka hampir pingsan dan sebagainya. Kemudian menjawab kepada dalil yang lainnya, dalil yang ketiga tentang lafaz Sa'im Ramadan fi safar kal muftir fil hadar. Orang yang berpuasa di di bulan Ramadan dalam keadaan safar itu bagaikan orang yang berbuka dalam keadila, dalam keadaan al-hadar, tidak safar. Seperti orang yang berbuka dalam keadaan tidak safar. Maka hadis ini disebutkan marfu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka kita katakan hadis ini mungkar maknanya periwayatan yang marfu kepada Nabi huwa mungkar. Mahua definisi mungkar. Insyaallah saya TV atas hil. Di mustalahil hadis Makna mungkar di sini adalah rawi dhaif. Yukhalifu rawi thiqah. Fil khobar fil matan au sanad. Fa al murad huna bayanu dalik hadis ini telah datang marfu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah wa Tabari fi Tahdhibil Athar wa Syasi fi Musnadih min tariq Usamah Ibnu Zaid an Ibni Syihab an Abi Salamah Ibni Abdurrahman an Abihi man Abdurrahman Ibnu Auf Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shaim Ramadan fi safar." Orang yang berpuasa Ramadan dalam keadaan safar kal muftir fil hadar. Seperti orang yang muftir di rumahnya dalam keadaan tidak safar. Fahadal kalam dinisbatkan kepada Nabi hukumnya mungkar. Kenapa? Lianna Usama ibn Zaid ibn Aslam al-Adawi. Usama ibn Zaid ibn Aslam yang meriwayatkan tadi dari Az-Zuhri. Maka dia adalah do'if min kibali hifdihi. Telah dijarah oleh para ulama, hafalannya tidak begitu kuat. kuat. Wa ma'adali qad khalafahu ibnu Abi Zaid. Diselisihi oleh ibnu Abi Zaid. Dan ibnu Abi Zaid mas'ur bi Muhammad ibn Abdurrahman, imamun muhadid wa huwa mutkinun fi hifzihi. Seperti diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan al Bayhaqi an Ibni Abi Dzib Muhammad bin Abdurrahman an Zuhri an Abi Salamah an Abdurrahman ibni Auf min qawlihi asyam fi safar kal iftar fil hadar idan mauquf min qaul Abdurrahman ibni Auf fahuna khilaf aula na'am. Usamah ibnu Zaid ibnu Zaid ibnu Aslam yang doif mengatakan dari Nabi, tapi ibnu Abi Dhaib Muhammad ibni Abdurrahman al Imam fil mengatakan hada qaul sahabi laisa marfu Abdurrahman ibnu Auf la rafa'ahu ila Nabi ma rafa'ahu walakin riwayat yang doif dari Usamah ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan mengangkatnya kepada Nabi. Maka di sini yang menjadi khilaf. Idan mahwa rajih? Rajih qaul Ibnu Abi Zaid. Muhammad Ibnu Abdurrahman. Fa'ala hada rajahahu al-muhaddithun. Riwayah al-mawqufah. Seperti Imam Abi Zur'ah mengatakan as-sahih an Zuhri an Abi Salamah an abihi mauquf. Siapa Abu Salamah? Abu Salamah ibnu Abdurrahman ibnu Auf. Bukan Abu Salamah yang biasa meriwayatkan dari Al-Bukhari. Di sini anaknya dari Abdurrahman ibnu Auf. Maka dirajihkan oleh Abu Zur'ah yang rajih mauquf seperti di Ilal ibnu Abi Hatim. Dan ada rukutni pun mengatakan wasahi an Abi Salamah an abihi mauqufan. Kalau ada rukutni fi ilalih. Maka dari sini kita mengetahui hadis ini hadis yang mauquf. Wa idza qila lana hunaka tariqun akhar marfu' aido. Bisa terangkat dari riwayat ini ke riwayat yang lain misalnya kata mereka. Aina Akhrajahu At-Tabari fi Tahdzibil Athar. Min tariq Yazid ibn Iyab an Zuhri an Abi Salamah an Abihi sama sanadnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asaim fi safar kal muftir fil hadar. Maka di sini kata mereka ada jalan yang lain selain dari Usamah ibnu Zaid ibnu Aslam. Siapa? Dari jalan Yazid ibnu Ayyab. Maka ini mutaba'ah. Kita jawab tidak menjadikan mutaba'ah sama sekali. Karena Yazid ibnu Ayyab wahwa ibnu Ja'dabah al wahwa matruk waqad kadzabahu Malik. Malik telah menyebutkannya sebagai pendusta. Maka dari sini kita mendapatkan faidah hadis yang marfu ini datang dari seakan-akan dua jalan dari Az-Zuhri. Pertama dari Usamah ibnu Zaid ibnu Aslam yang hafalannya rusak meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Abi Salamah ibni Abdurrahman ibni Auf dari bapaknya. Dan yang kedua dari Yazid ibnu Ayyab ibnu Ja'dabah al Laythi Wahwa matruk, ditinggalkan hadisnya, dibuang to the trash. Dan dikatakan oleh Imam Malik, the big liar, pendusta besar. Kazab. Maka tidak bisa terangkat sama sekali. Rawi yang doif dengan rawi pendusta. Tidak bisa saling menguatkan. Maka yang rajih riwayat siapa? Ibnu Abi Dhi'ib Masmuh Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Abi Dzib. Idan al-khulasah riwayat Ibnu Abi Dzib an Zuhri an Abi Salamah an Abdurrahman ibnu Auf ini yang sahih. Wal an baqiya mas'alah. Alhasil anna hadal hadis laisa bil marfu walakinnahu mauquf min qaul Abdurrahman ibnu Auf bukan dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in di Tarikh Ad-Duri Lam yasma Abu Salamah min abihi bahwa Abu Salamah tidak mendengar dari bapaknya. Maka jika dari sanad ini yang kita sebutkan tadi, yang rajih dia itu dari Ibnu Abi Dzib, Ani Zuhri, An Abi Salamah, An Abi. Maka Abu Salamah tidak mendengar dari bapaknya kata Yahya Ibnu Ma'in. Maka mauquf ini pun bisa jadi dhaif. Namun di sana di riwayat An-Nasa'i ada mutaba'ah min Tariq ibni Abi Zaib an Zuhri an Humaid ibni Abdurrahman ibni Auf an Abihi mauqufan. Fa idzan al-an laisa bi Abi Salamah lakin Humaid. Maka siapa Humaid? Humaid huwa ahu Abu Salamah thiqah. Idzan Abdurrahman ibnu Auf fi hadha sanad kam lahu walad? Ya Muhammad. Hmm? Abdurrahman ibnu Auf kam lahu walad? Hendak ya Abdurrahman? Hendak ya Rafiq? Hendak ya Aiman? Ini naimun tentu oh, maukif. Umma fi tagtiyah. Tidak ada sinyal. Makanya pakai telkom. <laughs> Iklan lagi. Hah? Hendak ya Abu Qatadah? Man? Humaid wa Abu Salamah. Man sahih, man Daib. <laughs> Hasalnat. Masuk ke perangkap. Kilahuma sahihan. Au sikotan. Innama kola lam yasma abi salamah min min abihi dan laisa huwa daif. Dan hasalnat. Terkena jebakan. Taib. Idan nah idan khalas arafna riwayah sahih mauquf. Bakia taib kalau sahih meskipun mauquf. Berarti maknanya bagaimana? Bisa dijadikan pendalilan oleh kelompok Az-Zahiriyah? Kita katakan juga meskipun begitu tetap maknanya tidak menjadi pendalilan. Maka nahmilu ala hadal athar Makna dalik ana ahda rukhsah bil iftar fi safar al muftir fil hadar. Hadal makna. Al makna ahdu rukhsah bil iftar fi safar kal muftir fil hadar aula inda wujudi masyaqqah ma adamil wujud al madarrah bis saum. Maka ini maknanya. Sehingga yang rajih mauquf wal mauquf minas sahabah fil asal laisa mina dalil. Tidak karena mukhalafah. Wa adalik huna ma makna. Asyam fi safar kal iftar fil hadar. Apa maknanya? Apakah di sini ada makna melarang untuk berpuasa bagi orang yang puasa dalam keadaan safar? Tidak ada. Asyam fi safar kal iftar fil hadar. Fa awalul makna wahwa sahih mauquf ala anaman taiba fisiam fisafarihi fahuwa yuftir idan kal iftar fil hadar. Baik. Idan laisa hunaka wajh dalalah fi tahrim asyam fi safar. Bal mada asyam fi safar kal iftar fil hadar makna dalik idza taiba asyam fi safar falyaftur fi tariq. Idan huwa kal iftar fil hadar. Seperti orang yang berbuka di rumahnya. Orang yang safar di bulan Ramadan di siang Ramadan kecapean makan, maka dia sama seperti di rumahnya dalam keadaan makan. Itu disebutkan oleh para ulama sehingga tidak ada wajah pendalilan meskipun mauquf sahih walakin lam yujad hunaka dalil. Maka kesimpulannya ucapan kelompok adzohiriyah tidak benar pendalilannya. Ima pendalilan mereka dengan hadis-hadis yang terputus atau hadis-hadis yang pendek, maka tidak bisa mengambil hujah dengan hadis yang pendek. Maka kalian harus semangat untuk mengumpulkan jamak turuk hadis-hadis agar kalian menjadi muhadis dan menjadi faqih. Adapun bermalas-malasan dengan satu lafaz hadis bisa jadi terpelintir maknanya salah, gagal paham. Seperti Daud Adahiri mengatakan wajib berpuasa, tidak boleh wajib berbuka, tidak boleh berpuasa dalam safar. Kenapa? Lafaz di hadis, laisa minal bir asyam fi safar. Dinafikan laisa minal bir, bukan dari kebaikan. Alas. Mengambil sepotong hadis. Dan juga di riwayat Jabir, ulaikal usah. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Alas. Berarti semua safar masyaqqah, gairah masyaqqah, Khalas wajib al-iftar. Hakada. Fahim? Maka pendalilannya tidak benar. Dan pendalilan dengan hadis yang marfu dari Abdurrahman ibnu Auf mungkar. Di sini berkesendirian, bukan berkesendirian, menyelisihi rawi yang tikoh, yakni Ibnu Abi Dhaib. Siapa yang menyelisihi dua rawi? Yang pertama, hmm, lupa. Sama Ibnu Zaid Ibnu Aslam Oho Daif. Kemudian diikuti dengan Yazid Ibnu Ayyab Al-Layfi Ibnu Ja'dabah. Maka dia itu matruk wa kadzabahu Malik. Idan intahaina firad ala al-zahiriyah wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha пока только вот.